masalih menghilangkan mafasid, mafsadah, kemudaratan ini lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan ini masih cabang dari kaidah yang kita bahas kemarin kaidah la darara wala dirar la darara wala dirar dalam kaidah darul mafasidi aula min jalbil masalih ada kalimat al mafasid, ada kalimat atau ada kata al masalih. Ada kata al mafasid, ada kata al masalih. Apa yang dimaksud dengan al mafasid dan apa yang dimaksud dengan al masalih? Ya. Apa yang dimaksud dengan al mafasid dan apa yang dimaksud dengan al masalih? Al-mafasid ini lafaz jama dari mafsadah. Ya, bentuk jamak mufradnya adalah mafsadah. Ya. Kalau orang Indonesia <clears throat> kita sering mendengar lafaz ini. Eh, fasad, mafsadah. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-mafsadah? al Atufi, Atufi rahimahullahu taala mendefinisikan al-mafsadah dengan al-darar dengan al-darar jadi al-darar adalah al-mafsadah al-mafsadah adalah al-darar oleh karena itu diterjemahkan di buku ini al-mafsadah adalah al-darar karena At-Tufi rahimahullah mengatakan ad-darar huwa al-mafsadah ad-dararu huwa al-mafsadah. Bahwa kemudaratan dan mafsadah artinya sama. Dar'ul mafasid menghilangkan, mencegah, menolak ya. Kemudaratan, kemudaratan aula aula artinya lebih didahulukan ya aula lebih dahulukan dari daripada mengambil atau mendatangkan al-masalih. Al-masalih jamak dari maslahah. Al-masalih jamak dari maslahah. Ya. Al-masalih jamak dari al-maslahah. Al-maslahah ini bahasa kitanya maslahat. Ini maslahat, ini ini sesuatu yang maslahat atau tidak, ya. Ini ada maslahatnya atau tidak. Nah, artinya kebaikan. <clears throat> ya. Apa yang dimaksud dengan al-maslahah? Apa yang dimaksud dengan al-maslahah? Al-maslahah secara bahasa ya e, sebagaimana disebutkan oleh sahibu al-makayis sahibu al-makayis itu adalah Abu Husain Ahmad bin Faris Zakaria Ar-Razi ya dalam uh, sahibul dalam uh, maqais al-lughah dalam maqais al-lughah bahwa lafaz sad lam dan ha dari maslahah sad lam ha adalah aslun wahidun yadulu ala khilafil fasad lafaz sa la ha atau sa luha ini menunjukkan maknanya lawan dari kemudaratan ya lawan dari kemudaratan. Ini secara bahasa. Artinya kebaikan. Tetapi yang diinginkan menurut istilah kita harus pahami apa yang dimaksud dengan maslahat menurut istilah. Ya, yang diinginkan. Maslahat <clears throat> adalah al-muhafadhatu ala maksud syara'. Al-muhafadhatu ala maksudi asy-syar'i. Karena kebaikan itu sesuai dengan syariat tentunya kan. Al-muhafadatu ala maksudi asy Artinya apa? Menjaga. Menjaga ya, menjaga apa? Maksud syariat. Menjaga mas maksud syariat. Maksud syariat itu apa? Ya. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali Gitu ya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab usulnya yang terkenal ya, namanya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Al-Ghazali berkata rahimahullah beliau berkata wa maqsudu syar'i min al-khalqi khamsatun wa huwa an yahfaz alaihim an yuhfaz alaihim دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة Beliau berkata, maksud syariat itu ada lima. Yang diinginkan untuk dijaga oleh syariat kita dari makhluk, dari makhluk, ini ada lima. Ada lima. Ya. Pertama agama mereka. Din mereka. Agama mereka harus dijaga. Menjaga agama nomor satu tentunya. Yang kedua, wa nafsuhum. Jiwa mereka, diri mereka. Menjaga diri itu merupakan maksud syariat. Ya. Yang ketiga, aqluhum menjaga akal. Yang keempat, nasaluhum atau nasluhum keturunan, nasal. Menjaga keturunan. Yang kelima, maluhum menjaga harta. Menjaga harta. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة fahuwa maslahah. Ah, perhatikan. Seluruh hal, seluruh hal yang mengandung makna menjaga hal-hal yang lima ini maka disebut maslahah. Maka disebut dengan maslahah. Menjaga apa saja? Agama, ya, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga lima hal ini mensyariatkan banyak syariat dan melarang banyak hal-hal yang terlarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga agama ya banyak mensyariatkan hal-hal agar agama itu terjaga ya di, di antaranya hukum murtad apa ya yakni orang yang keluar dari agama Islam ya yang murtad dari agama Islam ini dalam hukum Islam ya dalam hukum Islam Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda man baddala dinahu faqtuluh orang yang murtad keluar dari agama Islam hukumannya adalah dibunuh. Tapi yang bunuhnya adalah tentunya hakim. Hakim bukan ustaz, bukan kiai, bukan orang-orang e, biasa. Tapi yang punya wewenang. Ya. Kemudian nafsu jiwa, ya. Kemudian akal, nasl dan harta ya untuk menjaga harta misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang mencuri melarang pencurian dan Allah syariatkan hukum kisos ya berupa potong tangan untuk menjaga harta supaya orang tidak sembarangan mengambil harta orang lain atau mencuri harta orang lain dan banyak subhanallah kalau kita belajar tentang Islam, maka kita akan menjumpai tentang keindahan Islam. Ya. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akan memasuki adillat al-qaidah. Dalil-dalil qaidah ini. Dalil-dalil qaidah dar'ul mafasidi awla min jalbi المصالح درء المفاسد أولى من جلب المصالح ada tiga dalil insyaallah taala yang akan saya sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini yang pertama adalah surat Al-An'am 108 <clears throat> dalil kaidah darul mafasidi awla min jalbil masalih Rabbuna Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108 wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin ya wala tasubbul ladzina yad'una min, min dunillah artinya apa artinya janganlah kalian mencela ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ilmin. Nantinya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini dalil tentang kaidah yang besar ini. Darul mafasidi awla min jalbil masalih. Mari kita perhatikan perkataan ulama tentang ayat yang mulia ini. Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Fanaha an sabbi alihatil musyrikin ma'a annahu amrun wajibun." لأن سب آلهتهم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل Syekh berkata, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang mencela tuhan-tuhannya kaum musyrikin. Melarang kaum muslimin, kaum mukminin mencela tuhan-tuhannya kaum musyrikin, sesembahannya kaum musyrikin. Ma'annahu amrun wajib, padahal hal tersebut merupakan kewajiban. Tuhan-tuhan kaum musyrikin berhak mendapatkan celaan berhak mendapatkan celaan dan wajib. Kita tahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaannya ketika mencela tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka menghantarkan kepada perbuatan yang sangat tercela, yang sangat tidak diinginkan, yakni nantinya mereka akan mencela Allah yang Rob Maha Suci, ya, yang disucikan dari semua kekurangan, maka dilarang. Lihat, Syekh berkata, di "Li'anna sabba alihatihim karena mencela Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, yuaddi akan menghantarkan kepada pencelaan zat yang disucikan dari kekurangan, dari semua kekurangan, dari sifat kurang, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dilarang. Diharamkan mencela sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika nanti akan menghantarkan perbuatan yang lebih yang lebih apa? Lebih besar mafsadatnya. Ulama berkata, "Fadalla dzalika 'ala annahu yajibu 'ala al-muslimi an yamtani'a an hadhihi al dar'an li tilka al al'azam. al Ya. Ah, hal itu menunjukkan bahwa wajib bagi seorang muslim ya tidak mengambil maslahat ini. Tidak melakukan maslahat ini. Mencela Tuhan-Tuhan selain Allah sebuah maslahat, sebuah kebaikan sebenarnya. Tetapi ketika mudarat yang ditimbulkan dari kebaikan yang diinginkan, ya, mudaratnya lebih besar, maka tidak dilakukan. Dan hukumnya haram. Dan hukumnya haram. Ini kaidah yang sangat besar yang harus dipahami oleh kita semua individu, kelompok dan e, masyarakat secara umum. Ya. Masyarakat secara umum. Kita lihat maslahat yang besar dan mudarat yang besar. Kalau ada maslahat yang besar untuk kaum muslimin kita ambil. Tapi kalau ada mudarat yang besar untuk kaum muslimin kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Agama dibangun di atas maslahat dan mudarat. Bahkan kemarin saya sudah jelaskan bahwa agama kita ini dibangun eh, setengahnya dibangun di atas kaidah ini. Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi. Ini kata ulama. Agama kita dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan wadari lil qabaihi dan menolak seluruh kemudaratan, kemudaratan, keburukan, keburukan ya. Hal-hal yang jauh dari kemaslahatan. Ini agama kita. Agama yang sangat agung. Nah, <clears throat> dalil yang kedua, dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, mari kita perhatikan baik-baik ya dan cermati baik-baik. Karena kita harus memahami kaidah ini sesuai dengan porsinya. Ya. Kita perhatikan baik-baik kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Mereka bertanya tentang khamr dan tentang maisir. Mereka bertanya kepada Anda wahai Muhammad, kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr yakni tentang arak, minuman-minuman keras, minuman minuman keras, ya wal maisir dan judi. Kul katakan pada mereka fihima pada keduanya yakni pada khomer dan pada maisir pada perjudian itu ithmun kabir ada dosa yang besar wa manafi'u linnas dan ada manfaat-manfaat untuk manusia wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dan dosanya dosa khamr dan dosa maisir lebih besar daripada kemanfaatannya lebih besar daripada kemanfaatannya ya ini subhanallah ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa di dalam khomer dan maisir itu walaupun ada manfaatnya ya, manfaat buat manusia. Tetapi bahwa dosa atau mafsadat yang terkandung pada keduanya lebih besar ya lebih banyak tentunya nah kita lihat penjelasan ulama tentang masalah ini nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri ya ya perhatikan pemirsa dan para pendengar radio Roja ya ketika kita memahami Al-Quran dan hadis nggak boleh kita ngarang-ngarang ya nerka-nerka cari perkataan ulamanya pahami ayat Al-Quran dan eh, hadis-hadis e, itu kita lihat tafsirnya dan e, syarahnya ya Ini pelajaran. Kita lihat يقول الشيخ ابن أثيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala berkata ketika mengomentari ayat yang mulia ini. Beliau berkata, "Ma kana mushtamilan ala madarratin wa la yumkinu ijtinabuhu illa bijtinabi ma fihi min al-manfa'ati." فإنه يجب اجتنابه يعني إذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فالأجدر والأولى اجتنابه فالأجدر والأولى اجتنابه beliau rahimahullah ta'ala semoga Allah merahmati beliau ya berkata sesuatu yang mengandung kemudaratan sesuatu yang mengandung mafsadah, kemudaratan. Yang tidak mungkin dijauhi melainkan dengan menjauhkan diri dari manfaat yang ada padanya maka wajib dijauhi maka wajib dijauhi maksudnya apa yakni kata beliau apabila tidak mungkin meninggalkan kemudaratan kecuali dengan meninggalkan manfaat yang ada pada hal tersebut, pada barang tersebut, pada apa yang akan kita konsumsi, pada apa yang akan kita lakukan, pada apa saja, fal ajdar wal aula maka yang lebih layak untuk kita lakukan adalah menjauhinya. Ijtinabuhu. Ijtinabuhu. Jadi kalau ada kemudaratan dan ada maslahat dilihat. Ya. Lihat. Dan uh, kita lihat dalam khamr dan dalam arak At, uh, kemudian judi ada manfaat ada manfaat. Sebagian orang bilang kalau minum khamar ya jadi berani, jadi kuat. Kemudian pikiran tenang. Ya. ya. Kemudian hangat, menghangatkan apa? Badan ketika ada ketika cuaca dingin. Ini manfaat-manfaat yang dirasakan oleh sebagian manusia tetapi ya, ingat, manfaat-manfaat itu di bawah kemudaratan yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala larang mereka minum minuman keras. Karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Berapa banyak orang minum minuman keras, teler, kemudian ngejoprak di cemboran, eh apa comberan ya? Iya. Hmm? Ini mudarat. Kemudian berapa banyak orang minuman keras bunuh diri. Jalan di jalan ketabrak mobil, ketabrak motor. Kemudian menganiaya orang lain. Kemudian, wah banyak sekali mudaratnya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Nanti nggak sholat, ya, yang nggak karuan, dan macam-macam, dan macam-macam. Kemudaratan yang ditimbulkan oleh apa? Oleh minum-minuman keras. Begitu juga maisir, begitu juga maisir, perjudian. Walaupun ada manfaatnya, dirasa oleh sebagian orang, kemudaratnya, kemudaratannya jauh lebih besar, ya, menimbulkan permusuhan, ya, menimbulkan kemiskinan, ya. Nah itu. Dalam satu malam Orang kaya jadi jatuh miskin. Stres, gila, nyengir sendirian di jalan. Berapa banyak orang seperti itu? Karena apa? Judi. Ya. Nah itu. Ya. Jadi Allah katakan, "Qul fihi ma ithmun kabir." Ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan pada keduanya ada dosa yang besar, manfaat bagi manusia Eh, dan juga ada manfaat-manfaat Allah sebutkan manafi manafi ya, Ini jamak dari manfaat kemanfaatan kemanfaatan bagi manusia tetapi Allah katakan ismuhuma akbaru min naf'ihima yakni dosanya lebih besar daripada manfaatnya hmm. ini kaidah besar harus kita perhatikan ya yang ketiga menarik kaidah ini untuk kita bahas hadis Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridai beliau ummul mukminin ibu kita ya Aisyah radhiyallahu anha <clears throat> hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga al-Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah kepada beliau ya ya Aisyah laula qaumuki hadithu ahdihim bikufrin lanaqadtul ka'bata faj'altu laha babaini babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun wahai Aisyah kata Rasulullah SAW ketika eh, Rasul ingin eh, ingin membangun Ka'bah ya wahai Aisyah wahai Aisyah seandainya kaum anti, seandainya kaummu, kaummu, ya. Bukanlah yang baru masuk Islam, niscaya aku akan hancur, uh, niscaya aku akan uh, hancurkan Ka'bah. Maksudnya dirubah. La naqattul Ka'bata. Niscaya aku akan rubah Ka'bah. Ya. Faja'altu laha babaini. Kemudian saya buat Ka'bah itu ada dua pintu. Sebagaimana eh, Nabi Ibrahim salatu wasalam. Babun ya yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Satu pintu buat manusia masuk dan satu pintu buat manusia keluar. Satu pintu buat manusia masuk, satu pintu buat manusia keluar. Ya. Nah, ini. Apa sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini? Kita lihat. Lihatnya perkataan ulama juga. Lihat perkataan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Ibn Utsaimin dia berkata, الشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك سيولاني الشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الأمر المطلوب خوفا من المفسدة ما شاء الله penjelasan yang luar biasa dari seorang ulama Al-Syekh Al-Faqih Al-Usuli Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullahu ta'ala Beliau berkata sesuatu yang matlub yang dituntut secara syariat apabila dikhawatirkan akan timbul kemudaratan ketika dilakukan maka mesti memperhatikan kemudaratan ini wa an yutrak dan ditinggalkan Allah ya ini kaidah besar sekali ya jadi sesuatu yang dituntut walaupun secara syariat dari sisi syariat tetapi ketika akan menimbulkan mafsadah kerusakan ya maka wajib memperhatikan hal tersebut dan ditinggalkan dan kaidah yang sudah tetap indah ahli ilm ya mereka berkata apabila ada kemaslahatan dan mafsadah yang sama yang sama atau mafsadah lebih kuat daripada maslahat yakni mudaratnya lebih kuat daripada maslahat maka menolak meninggalkan kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat kata Syekh dan nabi kita lihat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menghancurkan Ka'bah kemudian direnovasi diperbaiki bangunannya seperti bangunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu pondasi-pondasinya. Tetapi ketika manusia saat itu para sahabat masih baru masuk Islam, imannya belum kuat, <clears throat> Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam meninggalkan hal tersebut karena apa? Khaufan minal mafsadah kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir adanya mudarat yang ditimbulkan Dan dari sini pula kita mengetahui <clears throat> ya, ulama berkata bahwa memperhatikan perasaan manusia <clears throat> memperhatikan perkataan manusia ya juga disyariatkan sesuatu yang dipertimbangkan jangan sampai kita berkata ya kepenting kita dakwah, dakwah. Kita jalan sendiri, dah. Yang penting Allah tahu, ya. Maksud kita, manusia terserah. Manusia mau nilai bagaimana terserah. Ya, yang penting kita jalan dan seterusnya. Wahada khata. Ini merupakan apa? Kesalahan. Ya, tidak benar secara mutlak. <clears throat> Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan manusia, memperhatikan manusia. Ya, ini kaidah yang besar dan tiga dalil yang bisa saya sampaikan. Kemudian eh, dalam kesempatan ini kita akan bahas beberapa contoh tatbiq penerapan dari kaidah ini. Contohnya banyak sekali. Ya, kalau tidak habis anda akan uh, apa namanya? uh, jadi jadikan dua dua pembahasan. Ya. Karena sayang-sayang kalau kita lewat begitu saja ya. Juga dalam kitab yang lain banyak sekali tentang contoh-contoh penerapan kaidah ini. Oleh karena itu Eh, bisa jadi kita agak sedikit lama dalam untuk memahami kaidah yang mulia ini, ya. Untuk memahami kaidah yang mulia ini. Baik. Eh, <clears throat> di antara contoh yang ingin saya sampaikan, saya akan ambil contoh dari kitab kaidah-kaidah praktis yang kita bahas ya dari apa yang ditulis oleh akhuna Ustadz Ahmad Sabik Hafizullah Ta'ala di kitab eh, Kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam ya. Di halaman 103 bisa antum lihat ya. Contoh penerapan dari kaidah disebutkan di sini tentang pelarangan jual beli khomer tentang pelarangan jual beli khomer Juga babi. Ya. Dan lainnya. Meskipun ada maslahat dari sisi ekonomi. <clears throat> Ini sudah kita bahas. Ya. Oleh karena tidak pantas, tidak layak seseorang ya menghalalkan khomer Ya, membolehkan khomer Ya. Jadi dilarang dijual belikan dalam Islam. Karena apa? Karena jelas sekali Allah katakan pelarangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum pelarangan yang terakhir bahwa di dalam khomer dan maisir itu walaupun ada manafi' ada kemanfaatan-kemanfaatan tetapi dilarang karena ismuhuma akbaru min naf'ihima ya kemudaratannya tentu lebih besar ini contoh yang pertama contoh yang kedua jika bercampur antara daging yang halal dan yang haram dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya maka semuanya tidak boleh dimakan. Ya. Karena menolak mafsadah makan daging yang haram lebih dikedepankan daripada maslahat daging yang halal. Ya. Sekali lagi, karena apa? Karena menolak mafsadah makan daging yang haram lebih dikedepankan daripada makan daging yang haram. Kalau misalkan kita nggak tahu ada daging yang halal, daging sapi, daging kambing, daging dan seterusnya atau daging sapi. Orang susah membedakan dengan daging babi. Katanya ini yakin ya ada daging babinya nih. Tapi untuk misalkannya susah. Ya. Gimana sikap kita? dengan kaidah ini? Sikap kita tinggalkan. Kan ada daging sapinya, kenapa dibuang? Ya, kaidahnya darul mafasidi aula min jalbi al masalih. Itu kaidahnya. Walaupun ada daging sapinya yang halal dimakan, tetap kita tinggalkan. Karena tidak mungkin kita memasukkan ke dalam perut kita daging yang haram dari daging babi. Mafsada. Daging babi mafsada. Berikutnya. Contoh yang ketiga. Larangan membuat jendela rumah. Nah, ini dia. Ya. Kok terlarang membuat jendela rumah? Jendela rumah yang bagaimana dulu? Ya, Lihat, larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihat aurat tetangganya. Meskipun itu ada maslahat baginya. Hmm. Ini nih banyak yang tidak diketahui nih oleh sebagian dari kita. Ya. Bikin rumah tingkat, kemudian menghadap kepada rumah tetangganya, melihat aurat rumah tetangganya, ini harus diperhatikan juga. Jangan sampai bikin rumah tingkat kemudian melihat rumah orang lain terbuka auratnya. Atau buat jendela kemudian bisa melihat aurat tetangga. Ya. Walaupun maslahat kan anginnya masuk, hawanya enak, tapi diperhatikan. Perhatikan cari jendela yang lain ya bikin jendela di tempat yang lain yang tidak men, dari situ memandang aurat tetang tetangganya Islam sampai sini Islam sampai sini memperhatikan masalah ya maslahat dan mudarat berikutnya <clears throat> tatbik kaidah dari kitab Syarhul Mumti' yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dia berkata ala ghasilil mayyiti ini tentang memandikan mayit ala ghasilil mayyiti satru ma ra'ahu minal mayyiti in lam yakun hasanan orang yang memandikan mayit hendaknya menutupi apa yang dia lihat tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dia lihat kalau sesuatu yang tidak bagus ya dia orang yang memandikan mayatnya harus amanah ya harus amanah illa idza kana sahiba bid'atin aw da'iyatan illa bid'atihi kecuali kalau sahib bid'ah atau orang yang mendakwahkan bid'ahnya ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك kemudian dia melihat sesuatu yang makro, yang kurang bagus ya yang enggak bagus maka dia hendaknya menjelaskan hal itu hatta an nas min da'watihi al bid'ah sehingga manusia ya berhati-hati dari dakwah bid'ahnya ya banyak sekali tuh al bid'ah meninggalnya itu mengerikan ya mengerikan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya itu mengerikan hmm? bahkan banyak di antara mereka yang meninggal itu orang-orang yang memandikannya susah memandikan. Ya, saking apanya? Saking baunya. Ya, saking baunya. Saking baunya. Ada ya yang meninggal dalam akidah Isa Bugis dulu saya pernah dikabari oleh salah satu ustaz ya itu masyarakat nggak ada yang mau dekat masyarakat nggak ada yang mau dekat karena apa dia mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang agama Allah. Ya, mengerikan. Walama fi dzalika min dar'il mafsadati allati tahsulu bittiba'i hadha al-mubtadi'. Karena dalam hal tersebut ada apa dar'ul mafsadah. Menolak mafsadat nanti orang mengikuti ahlul bid'ah ini. Ya, ahlul bid'ah ini. nah, <clears throat> itu. Jadi boleh kita jelaskan mayitnya begini. Ya. Kalau dia ahlul bid'ah, agar orang jauh dari bid'ahnya. Masalah masalah agama besar. Ya. Tapi kalau misalkan orang itu bukan ahlul bid'ah, ya, ketika kita melihat sesuatu yang gak bagus, jangan dijelaskan. <clears throat> Berikutnya, as-salatu fil maqbarati qad tuttakhadhu dhari'atan ila ibadatil kubur aw ila tashabbuhi biman ya'budul kubur fa hurrimat salatu fiha dar'an li hadhihi al-mafsadati al-mutarattibah tentang salat di kuburan <clears throat> salat di kuburan bisa jadi hal itu menyeret seseorang menyembah kuburan ya atau tersyabuh dengan para penyembah kubur. Salatnya bagus dan salat merupakan maslahat. Tetapi ketika bisa mendatangkan mafsadat yang tadi disebutkan, mudarat yang disebutkan, maka diharamkan kata Syekh. Fahurrimat as-salatu fiha. Diharamkan salat di kuburan. Begitu juga masalah berikutnya. Masalah yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. jika kan al-musalli fi jama'ah wa khashi an yu'dhi jarahu. Ah ini Masya Allah banyak sekali hal yang harus kita ketahui ya. Apabila orang sholat, lagi sholat berjamaah, kemudian dia khawatir ya, menyakiti tetangganya samping kanan samping kirinya ya karena dia lagi berjamaah nih فإنه لا يستحب له المجافاة في سجود لما يترتب على ذلك من أذية جاره maka tidak disunahkan di sini tidak disukai kata Syekh Utsaimin ya membentangkan diri sujud mesti harus sempurna ya karena bisa menyakiti tetangga yang ada di samping kanan dan kirinya fadar'u hadhihi al-mafsadah ya aula min ada'i sunnatil mujafah ya dan e, menolak mudarat ini lebih didahulukan daripada kita melakukan sunnah tersebut walaupun ada maslahatnya walaupun ada maslahatnya berikutnya <clears throat> berikutnya dua lagi saya kasih contoh dua lagi yang saya baca cepat yajibu ala ashabid al hukumiyyati an yusallu fil masjid. orang-orang yang kerja di kantor-kantor. Ya. Kata Syekh Utsaimin wajib salat di masjid. La siyama idza kana qariban min haulihim. Apalagi kalau masjidnya dekat. Ya. Walam yata'attal al-amal bi khurujihim. Dan ketika tidak terjadi Eh, tidak apa namanya tidak terjadi kerusakan atau tidak mengganggu kerjaan mereka ya tidak mengganggu kerjaan mereka amma idza kana al masjidu ba'idan adapun kalau masjidnya itu jauh atau tarattaba ala khurujihim mafsadah atau ketika keluar ada mafsadat nanti yang timbul ya seperti misalkan kemaslahatan kaum muslimin jadi Eh, terganggu dan ya, kaum muslimin mau bikin surat ini surat itu surat ini dan seterusnya atau sebagian ini e, pegawai e, kabur misalkan misalkan orang alasannya jauh ya santai-santai maka dalam keadaan ini ففي هذه الحال يجوز لهم الصلاة في makanihim fil amal daran litilkal mafsadah boleh bagi mereka sholat di tempat mereka. Di tempat kerja mereka. Nah, seperti bikin musola kan. Bagus itu. Dar'an di tilkal mafsadah. Dalam rangka menolak mafsadat yang besar. Ya, lebih besar. Nah, lihat. Ini harus diperhatikan. Oleh karena itu para pegawai ya, diperhatikan masalah ini. Ya. Perhatikan umat. Barang siapa yang menyusahkan umat maka Allah akan susahkan. Ya. Karena banyak keluhan orang mau bikin ini ya, urus surat-surat diulur-ulur, kok nanti disusahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Apalagi nggak ada dia nggak ada kesibukan, malah catur misalkan. Mencatur naudzubillah. Terakhir terakhir adalah yang bagi lil insan an yaqra bil qira'ati sab'iyyati fi salatihi ahyanan. Bagi seseorang boleh hendaknya dia baca dalam salatnya terkadang baca qira'at sab'iyyah, qira'at sab'iyyah, ya. Walakin idza kana imaman wa qara biha amama al-'amah, tetapi kalau jadi imam dan dia membaca di depan orang-orang awam, ya. Kemudian akan muncul fitnah wa tashwish, ya. Wa qillat itmi'nan ila al-Qur'ani wa adam thiqati bil imam, ya. Kemudian sampai tidak tenang solatnya dan tidak siqah dengan imamnya, ya, tidak percaya dengan imamnya, fala yushra'u hina idzin al-qira'atu biha. Maka ketika itu tidak disyariatkan membaca dengan qiraah sab'ah supaya tidak muncul mab afsada. Wallahu a'lam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan beberapa contoh ya yang menarik dan yang bermanfaat dari kaidah ulama fasidi aula min jalbi al masalih ya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dan pahalanya dari talabul ilmi kita ini dan saya kembalikan kepada akhuna Ihsan hafizahullahu taala nah <clears throat> Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Yala Gornedi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan memberikan pembahasan terkait dengan makna yang terkandung dalam kaidah yang besar ini yaitu menolak kemudaratan lebih kita utamakan dari mengambil kemaslahatan. Juga beberapa contoh yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar dan pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan bab ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Rizal Singkawang, Kalimantan Barat. Ahlan Pak Rizal. kalau fix Ustaz. Wa fiq barakallah Pak Rizal. Awal Ustaz, ya. anak ini mau nanyakan masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alai fa huwa qadun. Di situ Ustaz, yang dimaksud dengan tertolak itu apakah perbuatan itu sia-sia atau bodoh Ustaz? Atau apa? Mohon atau, atau berdosa apa atau berdosa nah, iya sudah itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak Rizal. Syukuran atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum, keluarga antum, ya dalam kehidupan di dunia ini juga kepada kita semua dan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar Radio Roja tentang hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. <clears throat> apakah amal itu sia-sia dan apakah itu berdosa? Perlu tafsir, perlu uh, di tafsir di di di apa? Diperinci, ya. Kalau amal itu sia-sia, jawabannya na'am. Amal itu sia-sia amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tidak diterima oleh Rabbuna Jalla wa ala dan ditolak maka amal itu sia-sia. Sia-sia belaka. Orang yang melakukan amalan sudah capek ya. Orang yang melakukan amalan dia sudah e, bercapek-capek ya, bersusah payah ya, tetapi tidak diterima oleh Allah, maka ini amalan yang sia-sia. Lihat, kalau ada orang beramal, sholat malam, sholat, ibadah-ibadah yang lain. Saya tanya, mau mengharapkan apa? Pahala dari Allah atau tidak? Tentu jawabannya, semuanya ya mengatakan saya akan men, saya menginginkan pahala dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. <clears throat> Tapi tidak semua kita bisa memenuhi syarat diterimanya amalan. Tidak semua kita memenuhi itu. Ya. Wah, ini pertanyaan ini sangat besar sekali ya. Dan mengingatkan saya sendiri, mengingatkan kita semua bahwa kita harus ikhlas dan bahwa kita harus beramal sesuai dengan contoh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi amalan yang tertolak sia-sia. Yang kedua, apakah berdosa? Apakah berdosa? Ini butuh tafsir, butuh perincian. Ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama di antara Syekh Saleh Fauzan taala, ya. Kalau orang awam, kalau orang awam ya, tidak ngerti, tidak ngerti misalkan eh, dia melakukan perbuatan yang sia, eh, eh, eh, eh amalan tidak sesuai dengan sunnah, ya, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi amalnya diterima tidak? Tidak diterima amalannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala eh, ber, eh, tidak menerima amalan kecuali sesuai dengan sunnah Rasul. Man, kata Rasul bersabda, "Man amila amalan," lihat, "Man amila amalan." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan perkara kami, tidak sesuai dengan contoh kami, fahurat, maka tertolak. Siapapun yang beramal dengan amalan yang dinisbatkan ini loh sama dengan amalnya Rasul, tapi nggak sesuai dengan contoh Rasul, kata Rasul raddun, raddun, raddun, tertolak. Yani apa? Tertolak, tertolak. Dari siapapun kita tertolak amalan itu. Tetapi kalau yang melakukannya orang awam, maka mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Dan tidak kita jazmkan dia berdosa, orang yang nggak paham. Tetapi kalau yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah adalah orang yang alim, tahu, ya, ngerti, bahkan mendakwahkan bid'ahnya, maka berdosa. Selain berdosa, dia akan mendapatkan apanya? Kalau dia dakwakan, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutnya. Ya, Allahu alam bishawab. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya Demikian Bapak Rizal di Singkawang Jazakallah khair Pak Kita berikan kesempatan kembali via telepon Silahkan di 021-823-6543 Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana umum? dengan umur Raya di Jakarta. Silakan. Silakan. Saya mau bertanya, apa hukumnya bila ada seorang suami uh, uh, bilang pada istrinya kita berpisah saja demi kebaikan bersama? Hmm. Apakah sudah jatuh talak? Hmm. Hukumnya uh, dan uh, ketika itu istrinya sedang dalam keadaan haid. Baik. Terus saja. Eh, eh, sedangkan istrinya itu masih ingin bertahan untuk eh, berbakti sama suaminya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <clears throat> terima kasih kepada Umu ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi anti keluarga anti dan juga kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV. Tentang masalah tolak atau cerai, ulama menyebutkan bahwa lafaz tolak itu ada dua. Ya. Lafaz yang sorih, lafaz yang tegas, yang kedua lafaz yang tidak tegas. Ya. Tapi, atau pakai lafaz kias, eh, kiasan, maknawi. Ya. Hukumnya berbeda. Seseorang atau seorang suami ketika berkata kepada istrinya untuk mencerainya dengan lafaz yang sorih ya yang tidak ada maknawi tidak butuh kiasan maka ketika dia mengatakannya kepada istrinya maka jatuhlah cerainya jatuhlah talaknya baik dia itu berniat atau tidak berniat Artinya apa? Baik punya niatan untuk mencerainya atau tidak ni punya niatan untuk mencerainya. Kalau lafadznya itu tegas. Ya. Bagaimana lafadz yang tegas? Lafadz yang jelas. Lafadz yang tegas adalah seperti misalnya gini. Misalkan seorang misalkan Ahmad berkata kepada istrinya, "Anti talik, kamu cerai. Kamu saya ceraikan." Ini lafaz cerai, lafaz tolak, tegas. Ya. Main-main atau tidak main-main, ada niatan atau tidak ada niatan. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya anti tolik, anti cerai, maka jatuhlah cerainya. Jatuhlah cerainya. Ya. Karena Rasul berkata bahwa ada tiga hal yang eh, jidduhun najid, wahazluhun najid. Tiga hal sungguh-sungguhnya dinilai sungguh-sungguh, bercandanya dinilai sungguh-sungguh. Di antaranya adalah tolak, di antaranya adalah cerai. Jadi kalau seorang suami bilang kepada istrinya, anti talik, kamu cerai. Ya, jatuh cerainya. Ada orang suami main-main canda-candaan sama istrinya sambil ketawa-ketawa, cengengesan, ya anti cerai loh kan gitu misalkan anti cerai ah jatuh jatuh talaknya jadi talak ini lafadz yang nggak boleh main-main dalam hukum Islam ya nah lafadz yang kedua kata ulama lafadz yang pakai e, kiasan atau maknawi yang tidak sorih, keliru sorih, tidak jelas, <clears throat> ya ini pun hukumnya beda. Apabila dia mengucapkan, maka tergantung dari niat dia. Apabila dia mengucapkan, tergantung dari niat dia. Kalau niatnya cerai, maka jatuh cerai. Kalau niatnya tidak menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Contoh lafaznya adalah, misalkan, silakan pulang ke rumah orang tuamu, misalnya begitu. Anti sana pulang ke rumah orang tua anti ini diantara lafadznya kiasan. Maksudnya apa? Disuruh pulang. Nah gitu. Contoh yang lain tadi. Lebih baik kita berpisah dulu. Atau lebih baik kita berpisah untuk kebaikan kita masing-masing. Maksudnya apa? Tidak ada kejelasan. Bisa cerai, bisa ti, bisa tidak. Ya. Mungkin dia niatkan berpisah dulu sementara untuk memikirkan eh, untuk pikirannya supaya tenang. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Oleh karena itu ketika dia berkata demikian, boleh kita tanya, maksudnya apa cerai? Nah, kalau maksudnya cerai, jatuhlah talaknya. Ya, jatuh. Kalau maksudnya enggak, saya hanya sekedar untuk menenangkan pikiran. Anti pun untuk eh, anti untuk supaya bisa berpikir kembali dengan jernih, anti supaya tenang pikiran anti silakan kita berpisah dulu deh ya anti di rumah orang tua anti saya di rumah saya ya bisa jadi setelah lama rindu kemudian berubah pikiran ya nggak jadi telak tolaknya nah, ini atau setelah lama dia berpikir oh masya Allah istriku banyak kebaikannya ternyata orangnya baik pintar masak kemudian dan seterusnya. Ya. Begitu juga istrinya, oh suamiku adalah orang yang baik, ya. nggak ada spek dia, ya karena mungkin sesekali ada syaitan menggoda, jadi dia marah, murka, ya. sesuatu eh, kejadian di rumah tangga sesuatu yang sangat wajar ya. Kalau nggak ada masalah malah aneh kalau orang tua kita bilang itu bumbu-bumbu rumah tangga ya taib wallahu alam bissawab nah akhi <clears throat> Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya demikian bagi ibu yang bertanya jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan masih dari telepon satu lagi sebelum kami angkat dari pesan singkat ya, di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Lalu mohon maaf Bapak mungkin uh, monitor langsung dari telepon dan mohon dikecilkan volume suara radio atau televisinya ada feedback. Nah, saya mau tanya nih Pak. Dengan siapa di mana Pak sebelumnya? Nah, saya mau tanya nih Pak. Dengan siapa di mana maaf sekali lagi mohon maaf dikecilkan dulu Pak volume suara radio televisi sudah dimatikan saja Bapak monitor langsung via telepon saja ada feedback. Bentar Pak ya. Iya, jazakallah khair. Baik, ahlan. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Saya ada apa, Pak? Di mana, Pak? Dari Rubino di Medan, Pak. Baik, Rubino silahkan. Hanan, di Medan silahkan, Pak. Uh, gini Pak, saya mau mengucapkan terima kasih sama apa Ustadz. Alhamdulillah yang telah hmm. menerbitkan apa ini buku ikro dan Tajwid metode asabi lima Barakallah fiq, fiik. Insyaallah. Nah, kebetulan saya mempelajarinya dalam tempo enam bulan memang langsung saya bisa baca lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, dan itu setelah saya umur 55 tahun lah, sudah pensiun baru belajar Quran. Masya Allah. Tapi insya Allah sekarang tidak bisa Pak. Alhamdulillah. Cuma untuk melancarkannya Pak, saya nggak berguru. Mm-hmm. Saya nengok TV, kalau ada ustadz-ustadz baca saya ikuti tajwidnya, hukumnya apa ini ini. Iya. Lama-lama saya agak pandai lagi tuh Pak. Iya. Yeah. <laughs> nah, yang perlu saya tanyakan gini Pak. Silakan. Sekarang saya kadang-kadang imami di masjid. Mm-hmm. Nah, jadi suratannya itu Pak kadang-kadang tersendat putus, mm. terus saya berhenti, Nanti rekat keduanya saya pakai surat-surat pendek atau surat yang lain, boleh itu Pak. Nah, hmm. itu satu Pak. Hmm. Yang kedua pernah saya beriman beriman. Hmm. Hmm. Orang hmm. itu rakaat pertama pakai surat Jumu'ah ayat 9, 10, 11 ayat terakhir. Hmm. Lalu uh, ah, ah, rekat kedua dia pakai surat yang lain, kalau hmm. nggak salah surat Al-Kahfi tengah-tengahnya pula itu Pak. Hmm. Nah itu cuma sebetulnya Mm-hmm. Uh, hukum atau syarat-syarat untuk apa Pak untuk uh, mengambil suratan itu kok boleh-boleh aja atau memang ada mm-hmm. syarat-syaratnya? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik. Sekian Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Nah, Pak siapa tadi? Pak Bino Ustaz. Pak? Pak Bino. Pak Bino, Masya Allah. Barakallah Fik. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak, keluarga Bapak ya dan Allah berikan umur panjang dalam ketaatan, kasih rezeki yang halal, toyiban untuk juga para pendengar dan para pemirsa dan kita semua. Taib. Sesuatu yang sangat membahagiakan alhamdulillah ya untuk kita semua mendengar bahwa Bapak di selesai pensiun dari kerjaannya kemudian belajar ngaji ya kemudian bisa ngaji dalam waktu enam bulan, masya Allah. Sesuatu yang sangat-sangat dibanggakan dan uh, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah di atas uh, hal tersebut dan terus kalau saya sarankan <clears throat> untuk belajar, terus belajar. Belajar kalau ada kesempatan, bahkan bukan kalau ada kesempatan, mesti punya kesempatan, mesti harus punya kesempatan ya belajar sama Eh, guru-guru untuk mempelajari melancarkan bacaan Qur'annya. Belajar tajwidnya. Belajar tajwidnya, bacaan yang benar supaya lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi, sempurna lagi, sempurna lagi. Karena Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." huwa syak wa وهو fihi wa huwa syakun alaihi, eh? falahu ajran. Orang yang mahir baca Quran itu dia kedudukannya bersama malaikat yang mulia yang baik-baik. Jadi kata ulama kata Saleh Fauzan kita berusaha untuk menjadi meningkatkan diri kita agar semakin mahir, semakin bagus, semakin bagus setiap harinya dalam baca Quran. Dan jangan jangan eh, jangan merasa puas dengan sekarang yang didapat, jangan. Terus, terus sampai meninggal kita belajar. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata, orang yang baca Quran terasa berat, terbata-bata, dia tetap mendapatkan dua pahala. <clears throat> ya. Tapi berkenaan dengan pertanyaan Bapak tadi, masalah uh, seorang imam mengimami solat dengan surat-surat panjang intinya. Dan surat-surat panjang, kita ngambil beberapa ayatnya saja. Bolehkah hal itu? Jawabannya boleh tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya seorang imam itu harus tahu penggalan makna yang ada dalam surat tersebut. Penggalan yang ada dalam surat tersebut. Ya. Jadi bagaimana penggalan yang ada maksudnya? Maksudnya yang di, saya inginkan dari perkataan penggalan yang ada adalah kisah-kisahnya harus sempurna. Kisah-kisahnya harus apa? Sempurna. Nah, kalau ingin bisa ambil Quran cetakan Indonesia. Itu salah satu kelebihan Quran India, Indonesia atau Turki, ya. Kelebihannya adalah di sampingnya ada tanda ain, tanda ruku dan ini disebutkan oleh Syekh eh, At-Tayyar hafizahullah taala ya bahwa kelebihan mushaf itu setelah beliau teliti <clears throat> adalah tanda ain itu ulama ya orang-orang tua kita kasih tanda ain karena sesuai dengan makna ayat. Sesuai dengan kisah. Jadi lafadznya tidak terputus. Oleh karena itu, ketika kita mau ngimamin, kita harus lihat ainnya di sini, ainnya di sini, mulai dari ain ini selesai di ain tersebut, ain berikutnya. Itu nggak terputus. Ya, itu tidak terputus. Kalau orang orang tua kita bilang namanya tanda rukuk Orang tua dulu kalau misalnya sholat malam, kalau mau ruku, Eh, setelah selesai membaca ayat itu uh, harus ditanda ruku itu. Kemudian Allah Akbar ruku. Ini namanya tanda ruku. Dan memang sesuai dengan uh, kisah ayat dan makna-makna yang ada. Itu yang diteliti, yang diteliti oleh para ulama. Kalau bisa seperti itu bagus. Ya, kalau bisa seperti itu bagus. Karena saya jumpai beberapa imam asal-asalan motongnya. Asal-asalan motongnya nggak benar. <clears throat> ya. Oleh karena itu kita harus belajar juga pelajaran wakaf dalam eh, Manduma Jazariyah Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala berkata wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wukufi kata beliau setelah mentajwidkan huruf harus mengenal tanda-tanda wakaf mengenal cara wakaf dan mulai baca Al-Qur'an itu harus tahu karena supaya tidak menjumpai sebagian imam, dia hafil, hafal Quran, Masya Allah bacanya, Masya Allah. Tapi ketika wakaf, asal-asalan. Ini tidak benar. Ya. Asal-asalan, memulai juga asal-asalan. Pernah satu saat ada imam, kemudian langsung baca, setelah walabdalin amin, Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Potongnya di situ. Ya, kita sebagai makmum, loh kok dia potong di situ? Ya kan? awalnya nggak jelas, ya hubungannya tidak, maksudnya hubungannya tidak tidak dipotong, hubungannya dipotong. Kan qala fa khatbukum ayyuhal mursalun ini ya, berkata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada uh, para malaikat. Mestinya dia pot, dia ambil beberapa ayat sebelumnya supaya kisahnya nyambung. Nah ini, ini yang yang masih kurang uh, saya rasakan di sebagian uh, imam ya oleh itu yang hafal-hafal Quran dan seterusnya perhatikan juga masalah uh, eh, wakaf dan makna-maknanya ya uh, ketika membaca tiga ayat terakhir surat al-jumuah itu bagus ya uh, sempurna ya tidak apa-apa ya kita baca ya kemudian uh, ayat kedua, surat rokat keduanya baca surat-surat pendek misalkan itu nggak apa-apa tapi kalau saya biasa sarankan <clears throat> eh, supaya jangan terputus, makanya ulama ulama mengatakan lebih baik baca surat-surat pendek. Surat-surat yang di juz amma, ya, yang di juz amma ke surat maghrib ya, habis surat maghrib itu dengan eh, kisarul eh, mufassal. Kisarul mufassal dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Supaya selain eh, maknanya sempurna, jadi kaum awam sering mendengarkan surat-surat tersebut. Adapun di surat isya itu dengan tawasutul eh, tawassutul mufassal. Tawassutul mufassal dari surat An-Naba sampai surat e, e, Wadduha. Ya, dari surat An-Naba sampai itu. Kemudian di subuh dengan tiwal al-mufassal. Ya, seperti itu. Jadi al-mufassal itu surat-surat dari Qaf sampai An-Nas. Ini disebut dengan al-mufassal. Dan al-mufassal terbagi tiga. Ada tiwal al-mufassal, ada tawasut al mufassal, ada kisar al mufassal. Ada yang mufassal yang panjang-panjang, ada yang mufassal yang sedang, ada mufassal yang pendek-pendek. Ya. Nah, kesimpulannya Bapak yang bertanya bahwa ketika Bapak mau uh, jadi imam, ya lebih baik pakai surat-surat yang eh, pendek-pendek, uh, yang uh, ada di sama yang maknanya sempurna Kecuali kalau misalkan bisa memotong dengan baik dan benar ketika membaca surat-surat panjang agar maknanya tidak ter terputus. Wallahu a'lam miswab. Mudah-mudahan Bapak terus e, men, bisa meningkatkan kemampuan dalam e, membaca Al-Qur'anul Karim dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Nah. Satu Baik. lagi, jazakallahu khair barakallahu fiik. Uh, eh, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saya satu pertanyaan. Baik. Nah. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, mana yang lebih utama untuk menunaikan ibadah haji dalam keadaan uh, saya sendiri dan tidak ada uh, yang menemani, tidak ada mahram karena suami meninggal dan hmm. juga tidak ada anak laki-laki yang yeah. dewasa. Yeah. Uh, terkait dengan kaidah yang dibahas ini, apakah uh, hmm boleh bagi saya menunda atau menunggu mm -mm. dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Iya. Jazakallah khair. Baik, Oh anti kadzalik. Berarti yang bertanya adalah seorang ibu-ibu ya. <clears throat> Ya. e, haji Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan istita'ah. Ya. Begitu juga Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengaitkan dengan istita'ah, yakni kemampuan. Ya. Jadi e, haji itu dengan kemampuan. Qulillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila kata Allah. Ya, man istata'a, siapa yang punya kesanggupan. Begitu juga Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berkata bahwa di antara rukun Islam itu adalah wa anta hujjal baita eh, eh an tu'mina eh, an, eh, eh apa? أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا yang kelima engkau menunaikan ibadah haji kalau engkau mampu mampu itu kudrah kudrah bagi wanita kata ulama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada satu tambahan ya selain badan sehat ada Eh, kuat lakukan ibadah haji kemudian biaya ada untuk wanita wujud al mahram harus ada mahramnya harus ada mahramnya ketika tidak ada mahram ketika tidak ada mahram maka seorang wanita tidak dihukumi istitoah tidak dihukumi sebagai wanita yang mampu berarti tidak tidak ada kewajiban ya tidak ada kewajiban oleh karena itu ya bisa menunggu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan mahram yang yang yang yang yang yang e, lebih baik atau e, nunggu anaknya besar-besar atau dengan anak-anaknya atau yang laki-laki atau dengan e, kakaknya laki-laki dengan saudaranya laki-laki ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi ibu yang bertanya ya dan saya minta maaf mungkin sampai sini pembahasan kita apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf dan apabila ada kata-kata yang salah itu tentunya dari saya dan dari syaitan dan apabila ada kata-kata yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita semua dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfir astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh